Ghusl yadain mal mirfaqain mencuci kedua tangan bersamaan dengan kedua mirfaq. Yang ketiga masl ra'si kullih mengusap kepala seluruhnya. Yang keempat ghusl rijlain mal ka'bain mencuci kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Al-khamis yang kelima yaitu tertib. Wasadis yang keenam yaitu mualah. Mualah artinya sebagaimana yang telah kita pelajari yaitu berkesinambungan. Jadi jangan ada fasil pemisah. Kalau pemisah sedikit ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh apabila dipisahkan dengan waktu yang cukup lama. <clears throat> Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala bahwa hikmah dari ikhtisas pengkhususan dari anggota wudhu yang empat yang empat yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum milas salati faghsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum dan kedua tangan kalian ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum." Yang ketiga, pala. arjulakum ilal ka'bain dan kaki kedua kaki sampai dua mata kaki ikhtisas di sini mengkhususkan empat anggota wudhu di sini di anna asra'u ma yataharraku minal badan liittisabi bin dunu yaitu yang paling cepat melakukan dosa sehingga seseorang ketika membersihkannya maka akan luntur akan hilang akan terhapus dosa-dosa yang disebabkan oleh tangannya wajahnya, kepalanya, dan juga kakinya itu akan akan hilang bersamaan dengan tetes air yang mengalir ketika dia berwudu. Bahkan Nabi alaihi salatu sampai tetes terakhir, sampai tetes terakhir. Allah taala kita teruskan kembali. Thumma أرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala kemudian Nabi alaihi salatu Wasalam arsyada mengarahkan ba'da ghusl al a'dha ketika seseorang sudah berwudu ada yang dicuci ada yang diusap dari anggota tubuhnya Nabi alaihi salatu wasallam mengarahkan ila tajdidil iman untuk memperbaharui keimanan bisyahadatain dengan syahadatain isyaratan ila al-jam'i baina taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah. Ini menunjukkan menjama, mengumpulkan antara dua taharah. Taharah yang pertama itu taharah secara al-hissiyah, secara fisik. Taharah yang kedua yaitu taharah ma'nawiyah, secara moral. Berdalilkan dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang disunahkan setelah selesai berwudu? Hmm? Berdoa. Apa doanya? Doanya yaitu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbighul wudu. Itu siapa yang diantara kalian berwudu menyempurnakan wudunya Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika seseorang sudah menyempurnakan wudhunya dengan sempurna, Nabi alaihissalatu Wasallam mengatakan, siapa yang diantara kalian sudah berwudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian dia mengucapkan Ashhadu أن لا إله illallah الله la لا شريك wa وأشهد anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tajdidul iman, memperbaharui keimanan. Ketika sudah selesai selesai berwudu, maka seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengatakan ini adalah merupakan al-jama' mengumpulkan di antara dua taharah. Taharah secara fisik itu kita berwudu dari awal sampai akhir dan taharah ma'nawiyah yaitu tajdidul iman, memperbarui keimanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai berwudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan ini seseorang yang menjama di antara dua taharah ketika sudah selesai berwudu maka akan mendapatkan keutamaan sebagaimana Nabi alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab futihat lahu abwabul jannah samaniyah dibukakan delapan pintu surga wa yadkhul min ayyiha sya dan dia masuk ke pintu mana saja yang dia kehendaki sehingga ini adalah merupakan keutamaan seseorang yang mengumpulkan antara taharah hissiyah cara fisik dan taharah ma'nawiyah selesai wudu dengan wudu yang sempurna, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Qala hafidhahullah taala fal hissiyatu takunu bil ma'i ala sifati allati bayyanaha Allah fi kitabihi al-hissiyah secara fisik dikatakan oleh Hafizahullah taala takunu bil ma seseorang berwudu dengan air ala sifatil ladzi bayyanahu Allah fi kitabih dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ini taharah hissiyah min ghasli hadhil a'dha dari mencuci hadhil a'dha yaitu anggota-anggota tubuh anggota-anggota wudu wal ma'nawiyah dan taharah ma'nawiyah takunu bisyahadatain yaitu dengan syahadatain sebagaimana yang tadi disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allataini yutahhirani minasyirk yaitu dua syahadat yang bisa mensucikan seseorang dari kesyirikan. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Yaitu ini merupakan taharah ma'nawiyah, membersihkan seseorang dari kesyirikan قال حفظه الله تعالى وقد قال الله تعالى في آخر آية في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di akhir ayat tentang wudu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menyulitkanmu. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan kalian. Wa yutimma ni'matahu dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyempurnakan kenikmatannya. La'allakum tashkurun agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada ayyuhal muslim syar'a Allah lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayaka. wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Beginilah Ayuhal muslim, wahai muslim, syara'allahu lakal wudu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk wudu liyutahhiraka bihi min khatayaka untuk membersihkan dirimu dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Waliyutimma bihi ni'matahu 'alaika dan yutimma menyempurnakan ni'matahu 'alaika, kenikmatannya kepada engkau. Ini hikmah dari disyariatkannya al-wudu yaitu liutahhir bihi min khataya untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa waliyutima bihi ni'matahu alaik dan untuk menyempurnakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Qala Allah taala wa ta'ammal istitaha ayatil wudu wa ta'ammal dan perhatikanlah wa ta'ammal istitahal ayatil wudu perhatikanlah bahwa dibukanya permulaannya dari ayat wudu dan nida al-karim yaitu dengan panggilan yang mulia yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan keimanan pada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila ma yattasifu bil iman Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengarahkan al-khitab ila ma yattasifu bil iman yaitu lawan bicara kepada mereka mereka yang disifati dengan keimanan, memiliki sifat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Lianna huwa alladhi yusghi li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena orang-orang yang berimanlah yaitu orang-orang yang yusri mendengarkan orang-orang berimanlah orang-orang yang mendengarkan memperhatikan, menyimak li awamirillahi azza wa jalla, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yantafi'u biha dan memanfaatkannya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم wala yuhafidu alal wudu'i illa mu'min. Dengan ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda wala yuhafid alal wudu dan tidaklah orang yang menjaga wudunya illa mu'min kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki sifat keimanan. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih dengan dalam kitabnya Al-Irwa. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mereka yang menjaga wudhunya. Hanya orang-orang yang beriman mereka yang berwudu dengan dengan sempurna dari awal sampai akhir. Hanya orang-orang yang beriman, mereka yang berwudu sebagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Mempraktekkan wudunya sebagaimana wudu Nabi alaihi salatu wassalam karena mereka orang-orang yang senantiasa menjaga menjaga wudunya. Mana kewajiban-kewajiban wudunya? mana sesuatu yang disunahkan di dalam wudhunya. Mereka mengetahuinya. Mereka menjaganya. Bahkan mereka menjama di antara dua taharah. Taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Yang setelah selesai berwudu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hafidhahullah ta'ala. وما زاد عما ذكر في صفات الوضوء fahuwa mustahabbun man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin wa man tarakahu fala haraja alaih wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fahuwa mustahabbun dikatakan oleh hafizahullah taala dan wa ma zada apa-apa yang tambahan amma fi sifatil wudu yang disebutkan dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam ini selain dari tadi yang enam tadi ya ini kewajiban-kewajiban wudhu selain dari kewajiban-kewajiban wudhu rukun-rukun wudhu fawa mustahabun maka itu adalah hukumnya sunnah itu adalah hukumnya sunnah yang wajib yang rukun Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya alladziina aamanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wa arjulakum ila ila al-ka'bayn. <clears throat> Dan selain tadi dikatakan oleh Hafidahullah taala, "Wa ma zada amma dzikra fi sifatil wudu" huwa mustahab. Selain dari disebutkan yakni apabila terdapat ziyadah tambahan-tambahan dari sifat-sifat wudhu, maka itu adalah sunnah man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin barang siapa yang mengerjakannya maka dia akan mendapatkan tambahan pahala wa man tarakahu fala haraja barang siapa yang meninggalkannya fala haraja alaih maka tidak mengapa karena hukumnya sunnah, mustahab. Wa min thamma samma al-fuqaha tilkal af'al sunan al-wudu. Wa min thamma dan di sana sama al-fuqaha para fuqaha menamakan tilkal af'al dari perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah wudu dinamakan sunan al-wudu, sunnah-sunnah al-wudu. Ai mustahabbatihi yaitu yang disunnahkan. al wudu ihya. Dikatakan hafizahullah taala bahwa sunnah-sunnah wudu hia yaitu di sini akan sebutkan sunnah wudu apa saja. Yang pertama as-siwak dari sunnah-sunnah wudhu yang pertama adalah as-siwak wa taqaddam bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi dan telah kita lalui wa taqaddam bayanu fadilatihi penjelasan-penjelasan tentang keutamaan-keutamaan siwak wa kifiyatihi dan tata caranya wa mahalluhu indal madmadah dan dilakukan bersiwak ketika berkumur-kumur liyahsula bihi wa bil madmadah tanziful fam liistiqbalil ibadah wa tuhayyu li tilawatil Qur'an wa munajatillahi azza wa jalla. Dan tempat memakai siwak, melakukan siwak ketika madmadah, ketika berkumur-kumur. Liyahsula bihi agar senantiasa bisa membersihkan. Wabil madmadah dan dengan madmadah dengan berkumur-kumur tandibul fam liistiqbal ibadah membersihkan mulut agar seseorang senantiasa mempersiapkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala wa tahayyul tilawatil Quran dengan membaca Al-Quran ini sebelum baca Al-Quran bersihkan mulutnya karena dia akan membaca kalam Allah Azza wa Jalla wal munajatillahi azza wa jalla dan akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah wudhu yang pertama yaitu dengan memakai siwak. Dan setelah kita lewati keutamaannya bahwa bersiwak adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya beliau ingin bersiwak. Ketika beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi di akhir hayatnya Nabi melihat siwak yang dipakai oleh Abdurrahman saudaranya Aisyah. Kemudian Nabi menunjuknya. Dan Aisyah paham apa yang dimaukan oleh Nabi alaihi Kemudian Aisyah mengambilnya Aisyah menghaluskannya kemudian memasukkannya ke mulut Nabi Alaihi wassalam. Ini keutamaan siwak. Dan juga keutamaan siwak sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Alaihi wassalam mengatakan laulan asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu. Apabila tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk memakai siwak sebelum berwudu. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam di sana ada riwayat ma'a kulli wudu di sana ada riwayat inda kulli wudu. Para ulama mengatakan bahwa dua riwayat di sini bahwa ma'a kulli wudu sebelum wudu pakai siwak dulu. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Alaihi wassalam mengatakan inda kulli wudu, yaitu bersamaan dengan wudu, itu bersamaan dengan maboh bersamaan dengan ketika berkumur-kumur. Maka dengan ini para ulama mengatakan boleh seseorang itu melakukannya sebelum wudu, boleh seseorang melakukannya ketika madmadah berkumur-kumur kemudian membersihkan dengan dengan siwaknya membersihkan dengan dengan siwaknya nah. <clears throat> yang kedua dari sunnah-sunnah wudhu yaitu ghusl kaffain salasan fi awal wudhu qabla al-ghusl wajh li wurudil ahadith bihi li'anna اليدين آلات نقل naqlil ma' ila al-a'dha. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il li jami'il wudu. Yang kedua, disunahkan sesuatu yang disunahkan wudu yaitu ghuslu kaffain salasah. Mencuci telapak tangan tiga kali. Mencuci telapak tangan tiga kali ini hukumnya sunnah sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan mencuci kedua telapak tangan tadi fi awwalil wudu permulaan wudu sebelum berwudu cuci dulu kedua telapak tangannya sebelum mencuci wajahnya hal ini sebagaimana dalam hadis Humran ibnu Aban ketika Utsman ibnu Affan meminta air untuk berwudu Utsman ibnu Affan mencuci kedua telapak tangannya. Dan di akhir hadis Utsman mengatakan, sungguh aku telah melihat Nabi baru melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Liwurudil ahadits bih dengan datangnya hadis-hadis tentang mencuci kedua telapak tangan. Li'anna al-yadain alatun naqlil ma' ila al-a'dha. Karena kedua tangan, kedua telapak tangan adalah merupakan alat untuk memindahkan air untuk mencuci anggota-anggota wudhunya. Mencuci wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Memasukkan air ke mulut, memasukkan air ke hidung dengan tangannya membersihkan kedua tangannya sampai siku dengan kedua telapak tangannya, membersihkan kakinya sampai kedua mata kakinya dengan kedua telapak tangannya. Dengan ini Syekh Saleh Hafidhullah taala mengatakan li'annal yadain karena kedua tangan tadi adalah merupakan alat untuk memindahkan air ke anggota tubuhnya. Dengan ini bersihkan dahulu. Ditakutkan ada kotoran-kotoran yang menempel bekas memegang sesuatu yang kotor, memegang tepung misalkan, memegang minyak tanah, memegang habis membersihkan kali atau lain sebagainya, bersihkan tangan dulu. Dan hukumnya adalah sunnah fi awalil wudu. Sanian, salisan, yang ketiga, al-bada bil wal istinsaq قبل الغسل ghusl wajh البدا بهما bihima fil بدا ممولاي memulai bil قبل wal istinsyaq qabla ghusl wajh memulai dengan berkumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung sebelum mencuci wajahnya liwurudil bada'ah bihima dikarenakan terdapat hadis yaitu memulai berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung fil hadis dari hadis-hadis Nabi Alaihissalam yaitu hadis tadi tentang sifat wudunya Nabi Alaihissalam yang menjadi hadis pegangan hadis pokok dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasalam yaitu hadis Humran Ibnu Aban Maula Utsman ibnu Affan Utsman mempraktekkan wudhunya dari awal sampai akhir persis sebagaimana wudhunya Nabi alaihi salatu wasalam wa yubaligh fihima in kana ghair sa'im wa yubaligh dan bersungguh-sungguh fihima di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ingkana ghairu saim apabila dia tidak berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan baligh fil istinsyaq illa an takuna saiman. Sempurnakanlah, bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung Illa an takuna iman kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa, hati-hati. Jangan sampai air masuk dengan apa dihisap terlalu dalam sehingga bisa masuk ke tenggorokannya. Sehingga hal ini bisa membatalkan wudhunya. Apabila seseorang tidak dalam keadaan berpuasa, maka hisaplah dengan sempurna, mubalaghah, bersungguh-sungguh. Dihisab. Berkumur-kumur juga. Dengan ber, bersungguh-sungguh. Wa ma'na mubalaghah dan arti makna dari mubalaghah fil madmadah di dalam berkumur-kumur idaratul ma'i fi jami' fi jami'i famihi. Idarah yaitu memutar-mutar air di seluruh mulutnya. Dimasukkan air ke mulutnya, dikumur-kumur. Dengan bersungguh-sungguh. Oblih istinsyak dan pada istinsyak jadbul ma'i ila aqsa'an fihi. Menarik air ke ujung hidungnya. Ini namanya mubalaghah. Dihisap air tadi dengan sungguh-sungguh. Rabi'an yang keempat dari sunnah-sunnah wudu, wa min sunanil wudu takhlilul lihya al-kathifah bil ma. Dari sunnah-sunnah wudu takhlilul lihya menyela-nyelahi janggut al-kathifah, janggut yang tebal. Dan hukumnya adalah sunnah dengan air hatta yablugha dahilahu sampai air masuk ke dalamnya. Al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih menyebutkan perbedaan antara janggut tebal dengan janggut yang tidak tebal, yang tipis. Imam Nawawi mengatakan yang pertama bisa dengan urf, urfin nas. Yaitu ketika orang mengatakan ini janggutnya tebal. Ini janggutnya tipis. Yang kedua, Imam Nawawi rahmatullahi taala mengatakan bahwa perbedaan janggut tebal dengan janggut tipis apabila membasuh air apa mem mencuci wajahnya apabila air tadi masuk ke sela-sela janggutnya tanpa disela-selahi berarti janggutnya tipis Apabila air tidak masuk, maka janggutnya tebal. Nah. Dan yang ketiga Imam Nawawi mengatakan perbedaan antara janggut tebal dengan janggut tipis dilihat ketika kalian berbicara dengan orang lain, ketika orang lain bisa melihat dari ala, apa kulitnya maka itu janggutnya tipis kalau tidak terlihat, maka janggutnya tebal. Ada yang janggutnya tebal sehingga kulitnya tidak terlihat. Sedangkan apabila terlihat kulitnya, maka janggutnya tipis. Maka janggutnya tipis. Dengan ini seseorang yang mempunyai janggut yang tebal, maka disunahkan untuk tahlilul di diselah-selahi. Hal ini sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yukharlil lihyatahu fil wudu. Nabi alaihi salatu wasallam menyela-nyelahi janggutnya ketika berwudu. di Diselah-selahi seperti ini. Ketika mensuci di diselah-selahi dengan jarinya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah ketika wudhu Sedangkan dalam ketika mandi janabah hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Walaupun tertutupi oleh rambut yang tebal diselah-selahi. Tertutupi oleh janggut yang tebal diselah-selahi ketika mandi janabah. Sedangkan ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Sehingga seseorang ketika mencuci wajahnya, walaupun air tidak masuk ke pori-pori ke dalamnya, itu tidak mengapa. Karena dia telah mencuci bagian luarnya. Sedangkan apabila ingin lebih sempurna maka boleh diselah-selahi dengan tangannya. Karena Nabi alaihi wasallam yukhallil lihyatahu fil wudu. Nabi menyela-nyelahi janggutnya ketika berwudu dan ini hukumnya adalah sunnah hatta yubalighu dakhilha wa takhlil asabil yadain wa rijlain dan yang disunnahkan adalah takhlil asabil yadain wa rijlain takhlil menyela-nyelahi jari jemari tangan dan jari jemari kakinya jari jemari tangan dan jari jemari kakinya diselah-selahi dengan tangannya hukumnya adalah sunnah. Dan kaifiyahnya hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melihat Nabi alaihi salatu wasallam berwudu kemudian Nabi menggosok-gosokkannya al-asabi rajlai jari jemari kakinya bikin sirih dengan jari kelingking. Nah, yang disunahkan ketika menyela-nyelahi itu dengan jari kelingking. Apakah jari kelingking yang kanan atau yang kiri? Para ulama mengatakan yaitu dengan jari jemari yang kiri. Kenapa? Karena, karena menghilangkan kotoran. Dan menghilangkan kotoran adalah dengan tangan yang yang kiri. Sehingga seseorang ketika membersihkan boleh untuk membersihkan dengan jari kelingking, jari-jari kelingking seperti ini. Nah, juga kakinya sama dibersihkan dengan jari jemari kelingkingnya. Nah, <clears throat> khamisah yang kelima At-tayammun. Yang kelima, yaitu sesuatu yang disunahkan adalah at-tayammun. Mendahulukan yang kanan. Wahuwal bad'u bil yumna min minal yadain warijlain qabla yusra. At-tayammun mendahulukan yang kanan yaitu memulai dengan kanan dari kedua telapak kedua tangannya dan kedua kakinya sebelum uh, sebelum dengan sebelum tangan yang yang kiri. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yu'jibu tayammun menyukai mendahulukan yang kanan. Fitana ulihi memakai sendal. Watarajulihi bersisir watuhurihi bersuci yaitu berwudu juga masuk kepadanya bersuci wa dan dalam semuanya urusannya Nabi alaihi salatu senang mendahulukan yang yang kanan ini sesuatu yang yang baik apabila sesuatu yang baik dahulukan yang yang kanan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu Kemudian di sini yang sebutkan bahwa di dalam mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri itu dari kedua tangan dan kaki. Sedangkan wajah tidak disunahkan kanan dulu atau kiri dulu. Akan tetapi dibasuh secara bersamaan. Ambil air, basuh secara bersamaan. Yang kanan dulu setengah atau kiri dulu setengah itu tidak sunnah. Kepala juga sama. Mengusap itu dengan berbarengan. Berbarengan dari depan ke belakang kemudian kembali lagi. Telinga juga sama, berbarengan. Berbarengan. Yang disunahkan kanan dulu. Setelah itu kiri yaitu mencuci kedua tangannya sampai mirfak dan mencuci kedua kakinya sampai bersamaan dengan mata kedua sampai bersamaan dengan mata kakinya. Nah, sedangkan yang lainnya tidak disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Sadisan yang keenam azyadah alal ghuslil wahidah ila Salati Ghuslat fi ghusl wajh wal yadain war rijlain. Yang keenam dari sunnah-sunnah wudu az-ziyadah menambah alal ghaslil wahidah menambah dari cucian yang pertama ila salasi ghasalat sampai tiga kali cucian nah. yang wajib di dalam mencuci adalah satu kali. Wajah yang wajib satu kali. Tangan yang wajib satu kali. Kaki yang wajib satu kali. Sedangkan tambahan lebih dari satu kali hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tawaddo marratan marratan. Nabi alaihi salatu wasallam berwudu satu kali satu kali. Nyuci wajah satu kali. Tangan satu kali. Tangan kemudian kiri. Kaki juga satu kali. Ini yang wajib. Sedangkan tiga kali hukumnya adalah sunnah. At-tafriz tiga kali di dalam mencuci hukumnya adalah sunnah hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi yaitu hadis Humran ibnu Aban Maula Utsman bin Affan Utsman bin Affan melakukan mencuci tangannya mencuci kakinya wajahnya salah samarot tiga kali bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih mengatakan ijma para ulama bahwa yang wajib di dalam mencuci anggota wudhu adalah satu kali. Yang wajib adalah satu kali. Dan yang satu kali tadi adalah wajah, kedua tangan, kedua kakinya. Kedua kakinya. Mengusap kepala memang satu kali. Karena Nabi alaihi wasallam mengusap hanya satu kali. Telinga juga sama, hanya satu kali, hanya satu kali. Nah. Baik. هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه ini adalah merupakan syarat-syarat wudhu. Kewajiban-kewajiban wudhu. Sunnah-sunnah wudhu. Yajuduru bika an tata'allamaha wa tahrasa ala tatbiqiha fi kulli wudu'in. dan sepatutnya untuk engkau an tata'allamaha untuk mempelajarinya wa tahrasa ala tatbiqiha dan sepatutnya juga untuk berusaha mempraktekannya dalam setiap wudu litakuna wudu'aka mustakmilan lisifatil masyru'ah agar senantiasa wudhumu mustakmilan li sifatil masyru'ah sempurna dari sifat-sifat wudhu yang disyariatkan tahuza ala sawab dan agar engkau meraih as-sawab pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ini kita senantiasa harus tahu mana kewajiban wudhu mana sunnah-sunnah wudhu kita semuanya harus mempelajarinya. Karena hal ini senantiasa kita lakukan di keseharian kita. Wudhu ketika akan melaksanakan sholat. Sunnah wudhu ketika sebelum tidur. Dan juga yang lainnya dari sunnah-sunnah wudhu. Sehingga kita senantiasa menyempurnakan wudhu. Karena Nabi alaihi mengatakan asbihul wudhu. Sempurnakanlah kalian di dalam berwudu. Dalam menyempurnakan wudu adalah membasahi seluruh anggota wudunya dengan sempurna sebagaimana yang telah disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sana masih ada lagi dari sunnah-sunnah wudu yang diantaranya yaitu sholat dua rakaat setelah berwudu. Sholat dua rakaat setelah berwudu hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan bahwa seseorang yang menyempurnakan wudhunya seseorang yang menyempurnakan wudhunya setelah seorang menyukai wudhunya, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, maka berhak baginya untuk surga, berhak baginya untuk mendapatkan surga. Dan juga hadis Nabi alaihi wasallam ketika Nabi alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apakah yang engkau telah lakukan?" Aku telah mendengar suara teropahmu, sendalmu di surga. Bilal mengatakan ya Rasulullah tidaklah aku berwudu, aku menyempurnakan wudu, kemudian aku setelah itu melaksanakan sholat dua rakaat. Nabi alaihissalatu wassalam mengikrarkan apa yang telah dilakukan oleh Bilal. Dengan ini disunahkan seseorang ketika sudah selesai berwudu, sholat wudu, sholat dua rakaat sebelum berwudu dan ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian sunnah-sunnah wudu yang diantaranya itu berdoa. Setelah selesai berwudu berdoa dengan dalam hadis Umar Utsman bin dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbiqul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Futihat abu abu jannah samaniyah. Doa seseorang ketika selesai berwudu dan keutamaannya dibukakan delapan pintu surga. Kemudian yang sunahkan berwudu adalah adil digosok-gosok. Digosok-gosok bagaimana Nabi alaihi wasallam menggosokkan dari anggota wudhunya, tangannya, kakinya, dan ini adalah hukumnya sunnah. Nah, نسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح يعني ini kita sudah selesai pembahasan-pembahasan tentang kewajiban-kewajiban wudhu, sunnah-sunnah wudhu. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk yaitu tentang sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi lahu subhanakallahumma اللهم Astaghfiruka استغفرك واتوب اليك Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh